Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita untuk mengusahakan bagi diri kita sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan kita dengan terus belajar, terus memperbaiki diri <clears throat> sebagai perwujudan perwujudan <clears throat> penerimaan kita terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. <clears throat> Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah <clears throat> pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dimudahkan untuk kembali kepadanya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan jaminan dari segala ketakutan jaminan untuk keselamatan seorang hamba. La manja minka illa ilaik. La manja wa la malja minka illa ilaik kata Nabi SAW dalam sebuah doa beliau. Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri, tidak ada tempat <clears throat> untuk berlindung dari dirimu ya Allah kecuali dengan kembali kepadamu. Oleh karena itulah kembali kepada Allah dalam ayat tadi diungkapkan dengan kata-kata al-firar ilallah, kembali kepada Allah. Karena kalau kita mengembalikan diri kepada selainnya, maka kita tidak akan dijamin untuk aman dari berbagai kemungkinan, dari berbagai kerusakan. Tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat kita. Ayo ikhwatu fillah, pada kesempatan pengajian pagi hari ini kita akan membahas satu ibadah yang sangat agung dalam Islam. Satu <clears throat> amalan soleh yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menyangka taubat itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang banyak berbuat dosa hanya dibutuhkan oleh pelaku maksiat. Maka meskipun ini merupakan bagian daripada tobat, tapi tobat bukan cuma itu pengertiannya dan bukan cuma itu cakupannya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam ayat Al-Quran diungkapkan dengan kata-kata tobat atau inabah kembali kepadanya termasuk al-firar berlari kepada Allah itu cakupannya sangat luas. Termasuk juga bertekad kuat untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang disyariatkannya yang tadinya ditinggalkan oleh manusia. Oleh karena itu taubat memiliki atau menempati kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam dan amalan soleh yang agung ini dibutuhkan oleh semua manusia dalam setiap tahapan perjalanan yang dilaluinya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjalanan dibutuhkan. Jadi barang siapa yang ingin bersiap-siap meningkatkan dirinya untuk menuju ridha Allah, maka dia wajib untuk bertobat. Di tengah perjalanannya dia membutuhkan tobat. Jadi dia itu awwalu man manazil sa'irina ila Allah permulaan dari tahapan orang-orang yang berjalan menuju ridha Allah, kemudian juga fiwastiha di tengah-tengah perjalanannya dia membutuhkan tobat untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangannya dalam beribadah kepada Allah juga di akhirnya dia membutuhkan tobat karena setelah dia melaksanakan ibadah dia tidak mengetahui apa yang kurang dari ibadah yang telah ditunaikannya, maka dia pun membutuhkan bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita akan membahas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin beserta sedikit penjelasan ringkas dari para ulama tentang makna daripada ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut agar kita memahami bahwasanya hakikat tobat itu adalah satu amalan soleh yang sangat tinggi yang merupakan sifat dan kebiasaannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, dan merupakan pengamalan besar terhadap banyak dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna yang maha indah seperti namanya At-Tawwab, Maha penerima tobat, Al-Ghafur Maha Pengampun, Al-Afu Maha Pemberi Maaf, Ar-Rahim Maha Pemberi Rahmat, kemudian Al-Jawad Maha Pemurah karena termasuk di antara sifat murah yang terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah dengan menerima taubat mereka dan banyak dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang berhubungan dengan amalan soleh yang yang sangat mulia ini. Maka berarti orang yang memahami taubat dengan baik, kemudian melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dia telah menunaikan paling tidak sebagian besar atau makna yang agung, makna yang besar yang agung yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengannya. Pengertian berdoa kepada Allah dalam ayat ini mencakup dua jenis doa. Doa permintaan, doa ul mas'alah, yaitu dengan seseorang meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan menyebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaannya. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah terimalah tobatku. Ya Allah maafkanlah kesalahanku. Sesungguhnya engkau adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Engkau adalah At-Tawwab, Maha penerima Tobat. Engkau adalah Al-Afu, Maha pemberi maaf. Engkau adalah Ar-Rahim, Maha merahmati dan menyayangi hamba-hambamu. Doa permintaan. Jenis doa yang kedua adalah doaul ibadah. Tidak meminta kepada Allah, tapi melaksanakan kandungan dan konsekuensi dari Asmaul Husna. Nama-namanya yang maha indah Orang yang telah memahami dengan baik nama Allah atau tawwab Maha Penerima Tobat, Maha Pengampun Al-Ghafur, Maha Pemberi Maaf, maka dia mengamalkan kandungan ini dengan ketika dia melakukan dosa, meninggalkan perintah Allah, kurang dalam menjalankan ibadah, maka dia segera bertobat kepada Allah karena dia mengetahui kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya adalah selalu menerima tobat, Selalu memberikan maaf kepada orang-orang yang meminta maaf dan minta ampun kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang mengamalkan nama kandungan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Maka inilah di antara hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai perbuatan tobat. Mensyariatkan taubat bagi manusia. Mungkin saya pernah jelaskan ucapannya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di majelis ini atau di majelis yang lain dalam kitabnya Lataiful Ma'arif tentang keterangan sebagian dari para ulama kenapa atau apa hikmahnya terkadang hamba itu atau orang yang bertakwa itu dijadikan terjerumus ke dalam perbuatan dosa atau kurang dalam melaksanakan perintah Allah. Kenapa mereka tidak diberi taufik terus saja untuk lurus dalam menjalankan agama? <coughs> Kata beliau, perbuatan dosa terkadang memiliki dua faedah. Yang pertama, menghilangkan sifat ujub, kesombongan. Yang ini merupakan sumber kebinasaan. Sifat ujub, merasa bangga, merasa cukup dengan apa yang dilakukan, merasa dirinya sudah senior sehingga tidak perlu lagi menambah ilmu, tidak perlu lagi minta nasihat, tidak perlu lagi memperbaiki diri dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sumber kebinasaan utama bagi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sehubungan dengan faedah yang pertama ini dalam sebuah hadis Hasan riwayat Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau lam tudnibu la khashitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika." Al-ujbu al-ujbu. Seandainya bukan karena khawatir Seandainya bukan karena khawatir kalian tidak Seandainya bukan karena <clears throat> khawatir kalian tidak berdosa La khasyitu alaikum. Apa ini seandainya kalian tidak melakukan perbuatan dosa, maka sungguh-sungguh aku khawatir kalian ditimpa penyakit yang lebih besar daripada itu. Kerusakan yang lebih buruk daripada tidak berdosa. Yaitu penyakit apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-ujub, penyakit sombong. Dan ini merupakan penyakitnya orang-orang yang soleh. Merasa bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Ini penyakit yang sangat membinasakan dan merupakan sumber utama terhalangnya hidayah dan taufik dari diri manusia. Jadi al-ujubu al ujub penyakit kesombongan, ujub merasa bangga diri, merasa dirinya sudah cukup. Ini faedah yang pertama dan ini ayol ikhwatu fillah menimpa banyak orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada agama. Dan inilah yang menjadi penyakit dan senjata utama syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dibisikkan bahwa dia telah senior dalam agama, telah banyak mengikuti pengajian, dia sudah banyak paham tentang masalah agama, dia sudah banyak mengikuti kajian-kajian, maka dia sudah bebas, dia sudah mengetahui syirik, telah menjauhinya, maka sudah selesai. Nah, Nauzubillah min dalik ini merupakan sifat-sifat yang sangat tercela. Berkali-kali saya ulang sifatnya para nabi dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dan ini menjadi renungan bagi kita semua. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba bersegera dalam berbuat kebaikan. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Subhanallah para nabi, orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah, rajin beribadah, Bersamaan dengan itu mereka tidak mengatakan ibadahku sudah cukup, ibadahku sudah banyak. Tidak perlu lagi saya berdoa. Allah katakan sifat mereka adalah selalu yad'unana ragaban wa rahaba, selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut, takut dan berharap. Sifatnya orang yang soleh. Tata jafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sering melaksanakan sholat di malam hari dan beribadah kepada Allah. Bersamaan dengan itu yada'una rabbahum mereka selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Subhanallah ini sifatnya orang yang soleh seperti ini. Banyak berbuat kebaikan tapi doanya tidak pernah putus. Bahkan untuk berterima kasih kepada Allah sekedar berterima kasih dan bersyukur atas taufik yang Allah berikan kepada mereka, mereka banyak mengucapkan dalam doa mereka puji-pujian kepada Allah, menyandarkan semua nikmat kepada Allah. Inilah sifat mereka. Maka di sini kebanyakan orang salah memahami dengan menyangka takut dan berharap itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang malas beribadah. Ini antum ketahui adalah pemahaman yang keliru. Justru yang dikatakan oleh para ulama yang namanya takut dan berharap yang benar adalah orang yang telah melakukan semua sebab dengan taufik dari Allah diibaratkan seperti orang yang berladang misalnya dia sudah mencari bibit yang paling baik untuk ladangnya, untuk sawahnya. Kemudian dia berusaha untuk menggemburkan tanahnya, memberi pupuk, <clears throat> mengairinya dengan baik, menjaganya, mengawasinya. Setelah itu dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengharapan yang benar. Inilah justru pengharapan yang sesungguhnya. Inilah pengharapan yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, <clears throat> "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah." sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah mengharapkan rahmat Allah jadi setelah mereka beriman berhijrah berjihad melakukan kebaikan-kebaikan yang besar baru mereka dikatakan benar pengharapannya kepada Allah inilah bukti bahwa orang-orang yang soleh adalah orang yang paling kuat dalam bersandar kepada Allah dan tidak merasa bangga dengan perbuatan baik yang telah mereka lakukan. Dalam masalah yang berhubungan dengan takut, hadis yang terkenal, hadis Hasan atau Sahih riwayat Imam Tirmidzi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang terkenal dalam Al Quran, Innal ladina Innal ladina hum min khushyati rabbihim mushfiqun Wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Kemudian mereka adalah orang-orang yang selalu menginfakkan harta yang kami berikan, kami anugerahkan kepada mereka. Wa kulubuhum dalam keadaan hati mereka takut karena mereka akan kembali kepada Allah. Allah mengatakan ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka inilah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika mendengarkan ayat ini, kita tahu semua hadisnya terkenal. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, keheranan, "Ya Rasulullah, ahumul ladina yasrikuna wa yaznuna wa yashrabuna al-khamr?" Apakah orang yang disebutkan ayat ini orang yang banyak berbuat dosa? Minum khamar, berzina, naudzubillah min dalik dan mencuri. Wal billah. Kenapa dikatakan sampai mereka itu sangat takut kepada Allah? Biar bersedekah saja dalam keadaan takut tidak diterima. Maka Rasulullah SAW menjawab, La ya bintas siddiq. Tidak wahai putrinya as-siddiq. Balhumul ladina bahkan justru mereka adalah orang-orang yang yusalluna rajin melaksanakan sholat. Yasumuna tekun dalam melaksanakan ibadah puasa. Wayatasoddakuna banyak bersedekah wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Bersamaan dengan itu mereka mereka khawatir takut Allah tidak menerima amal perbuatan mereka. Inilah takut dan harap yang sebenarnya. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang soleh senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka selalu menyandarkan segala kebaikan dalam diri mereka kepada Allah dengan terbukti banyaknya mereka berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari kemungkinan menyimpang dalam agamanya. Oleh karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, ini perlu kita perhatikan, perasaan sombong yang mungkin tidak terucapkan tapi ter, terwujud dalam perbuatan. Malas mengikuti pengajian karena merasa sudah cukup. Tidak mau meminta nasihat padahal dia mengetahui banyak kekurangan dalam dirinya tidak mau kembali mengulangi pelajaran akidah atau mendengarkan pelajaran yang berhubungan dengan peningkatan iman karena dia merasa sudah cukup dirinya. Ini merupakan bentuk kesombongan. Dan ini merupakan penghalang utama sebab apa ini ditetapkannya taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah ini diantara sebabnya jika Allah ingin memberikan peringatan kepada hambanya ditimpakan padanya perbuatan dosa supaya dia merendahkan merendahkan dirinya. Dan ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perbuatan dosa karena ujub dan kesombongan ini lebih parah daripada dosa itu sendiri. Lebih dikhawatirkan daripada dosa itu sendiri karena orang yang berbuat dosa kemungkinan karena kelalaiannya kemudian dia bertobat. Adapun orang yang sudah memiliki rasa ujub Dinasehati pun juga sulit karena dia sudah merasa tahu. Diberikan peringatan pun dia mengatakan saya sudah hafal ayat dan hadis yang kamu bacakan. Maka sulit untuk memasuki orang yang seperti ini. Nah, oleh karena itu penyakit ini memang harus benar-benar dihilangkan karena ini merupakan penghalang daripada taufik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa dalam doa beliau yang terkenal, wala takilni ila nafsi Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri, memandang tinggi diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Ini faedah dosa yang pertama, terkadang faedahnya ada bagi manusia. Yang kedua, terkadang dosa itu atau faedah daripada dosa diterangkan oleh Ibnu Rajab tadi yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada manusia taubat dan meminta ampun kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji dan mencintai hamba yang mengamalkan kandungan dari <clears throat> nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertobat yang mungkin seandainya manusia itu terus dijaga dari perbuatan dosa, maka akan sedikit yang bertobat. Maka akan sedikit yang minta ampun kepada Allah. Sehingga manfaat atau konsekuensi apa ini pengaruh positif dari mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemaaf itu akan tidak begitu nyata di hadapan makhluknya. Maka Allah terkadang menguji hambanya dengan taubat apa dengan perbuatan dosa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya untuk bertobat dan Allah mencintai taubat dari hambanya dan sangat gembira menerimanya sebagaimana yang antum ketahui Laulahu asyadu farhan bitaubati ahadikum sungguh Allah lebih senang menerima taubatnya hamba seorang hamba daripada kesenangan yang pernah dirasakan oleh seorang hamba kesenangan terbesar yang pernah dirasakan oleh hamba dalam dalam hidupnya. Itu ringkasan hadis tersebut. Jadi ini manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji hambanya dengan dosa agar mereka menegakkan ibadah yang agung ini yaitu bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah sekali lagi taubat ini merupakan satu amalan yang besar satu amalan yang agung yang hendaknya diperbanyak dan dijadikan sebagai kebiasaan orang-orang yang ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Taubat kedudukannya sangat agung dalam Islam karena di antara fungsi terbesarnya adalah merupakan salah satu dari sebab untuk melakukan tazkiyatun nufus. Kalau kita ingat penjelasan dari para ulama tentang tazkiyatun nufus yang merupakan satu-satunya jalan untuk bisa mencapai ridha Allah. Karena tazkiyatun nufus itu merupakan cara utama untuk menundukkan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ajma'as sairuna ila alahtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim ala anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabbi tabaraka wa ta'ala ini penting untuk diperhatikan ajma as-sairun orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah sepakat mengatakan semua sepakat sependapat Meskipun cara mereka berbeda-beda dan manhaj mereka bermacam-macam. Tapi semua sepakat mengatakan, artinya ahlu sunnah dan selain ahlu sunnah sepakat dalam masalah ini. Mengatakan apa? Ala anna nafsa bahwa nafsu manusia adalah satu-satunya penghalang utama untuk menjadikan manusia itu bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan syaitan? Maka jawabannya syaitan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu sebenarnya lemah. <clears throat> Tapi karena dia menunggangi hawa nafsu sehingga dia menjadi kuat. Maka intinya itu adalah kembali kepada hawa nafsu. Maka orang yang ingin <clears throat> berbicara tentang ketakwaan, ingin mengatakan ingin mencapai ridha Allah, mencinta mencapai kecintaan kepada Allah yang sebenarnya, mau tidak mau dia harus kembali kepada cara satu-satunya untuk bisa mencapai hal ini yaitu melakukan tazkiyatun nufus. Pembersihan jiwa dengan cara <clears throat> apa ini membersih apa ini apa ini tarbiyatuha mukhalafatuha wa tazkiyatuha selalu menyelisih keinginan hawa nafsu dan berusaha untuk membersihkannya. Nah, ketika proses pembersihan nafsu dari kotoran-kotoran ini, manusia membutuhkan tiga terapi yang saya sudah sering terangkan dalam pengajian. Secara ringkas saya ulang lagi, yang pertama adalah melakukan hal-hal yang menguatkan hati manusia untuk bisa membersihkan kotoran-kotoran tersebut dibutuhkan kekuatan. Maka mengisi hati senantiasa dengan ilmu yang bermanfaat, dengan membaca Al-Quran dan merenungkannya, mengikuti pengajian-pengajian apalagi yang berhubungan dengan keimanan, tauhid kepada Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah penguat hati yang paling yang paling utama. Sumber kekuatan hati dan jiwa yang paling utama. <clears throat> Ini terapi yang pertama. Yang kedua, <clears throat> al-himyatu minal mu'zi menjaga hati agar tidak semakin dirusak dengan kotoran-kotoran maksiat dan dosa. Kalau kekuatannya dijaga maka dihindarkan penyakit-penyakit atau maksiat yang lainnya karena kedudukan maksiat pada hati manusia seperti kedudukan kuman penyakit pada badan manusia. Dan yang ketiga, istifragu mawa al mawadil fasidah membersihkan kotoran-kotoran yang sudah terlanjur masuk ke dalam hati manusia yaitu dengan cara taubat dan istighfar bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa dibersihkan noda yang sudah masuk ke dalam hati perbuatan-perbuatan maksiat di masa lalu kecuali dengan tobat apalagi yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan dosa besar. Oleh karena itulah, nanti kita akan bahas dalam pengertian taubat yang nasuh, taubat yang sungguh-sungguh itu disyaratkan harus ta'mimu jami'id dunuh. Mencakup dan meliputkan seluruh dosa, yang besar maupun yang kecil. Maka ketika orang bertobat, Jangan cuma dia mengucapkan tobat dari hal-hal yang diingatnya. Karena berapa banyak dosa yang dilupakannya yang tidak diingatnya atau mungkin tidak disadarinya. Maka dia harus mengucapkan secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang paling terbaik adalah memilih lafat-lafat istighfar dan tobat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meliputi semua dosa Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Misalnya seperti itu. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang lalu maupun yang yang terakhir. Yang aku tampakkan maupun yang aku sembunyikan dan apa-apa yang lebih engkau ketahui daripada diriku. Kemudian lafaz yang lain Allahumma gfir li dhanbi kullahu dikahu wa jillahu wa alaniyatahu wa sirrahu wa awalahu wa akhirahu. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku semuanya yang kecil maupun yang besar, yang lalu maupun yang terakhir, kemudian yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini lafaz-lafaz yang sebaiknya diucapkan dalam istighfar kita karena inilah salah satu di antara syarat tobat yang nasuh yaitu tobat yang sungguh-sungguh yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu men, apa ini ketika beristighfar meliputkan dan mencakupkan semua perbuatan dosa yang diperbuat oleh manusia. Maka balik kepada kedudukan tobat sekali lagi tobat memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh dengannya. Oleh karena itu wajar kalau kita berusaha membahas masalah ini, mengkajinya dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk kita mengambil pelajaran, mencoba menghiasi diri dengan akhlak yang mulia ini karena sekarang manhaj salaf itu bukan cuma sekedar teori dan sekedar wawasan untuk kita ketahui, sudah saatnya kita harus merubah diri, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kita mensyukuri diberi taufik untuk mengenal manhaj salaf tujuannya adalah agar kita mencontoh, bisa mencontoh dan meniru akhlak mereka. Agar kita bisa mendapatkan ridha Allah sebagaimana yang mereka telah dapatkan. Oleh karena itu, kita harusnya banyak mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, mempelajari cara-cara yang meningkatkan keimanan kita, mempelajari hal-hal yang merupakan perhiasan dan akhlaknya orang-orang yang soleh, di antaranya adalah amalan yang sangat yang agung yaitu banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab taubat dari kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ada yang bertanya kenapa yang dibahas langsung tentang taubat tidak dari awal ikhlas dan ikhdharun niyah menghadirkan niat maka jawabannya pertama membahas kitab ini bukan satu hal yang apa ini e, diprogramkan untuk membahas kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang pertama. Yang kedua, pembahasan tentang niat juga sudah sangat sering dibahas di pengajian-pengajian. Meskipun jelas pembahasan ini tidak cukup cuma sekali, dua kali, bahkan sepuluh kali, dua puluh kali. Harus diulang-ulang. Cuman karena saya memandang dan beberapa usulan juga dari teman-teman bahwasanya pembahasan masalah tobat itu perlu untuk memahamkan dalam diri kita bahwa kekurangan kita itu banyak. Sementara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita juga terlalu banyak. Maka oleh karena itu minimal untuk mewujudkan rasa tahu diri kita akan kekurangan kita, kita perlu sadar bahwa kita itu butuh bertobat dan butuh untuk sekedar memperbaiki diri agar Allah Subhanahu wa taala mau merahmati kita dengan rahmatnya yang maha luas. Maka kita berdoa, kita berharap semoga dengan sebab kita berusaha taubat, meminta ampun atas kekurangan diri kita ini Allah Subhanahu wa taala mau mengasihani kita dan merahmati diri kita. Saya sudah pernah terangkan bahwa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang ketika menjelaskan tentang sayyidul istighfar yang menjadikan istighfar ini memiliki keutamaan yang demikian besar adalah karena dua kalimat yang ter tersebut di dalamnya. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui mengembalikan kepadamu besarnya limpahan nikmat yang kamu berikan kepadaku dan aku mengakui akan banyaknya dosa-dosaku, kurangnya aku dalam mensyukuri nikmat tersebut. Nah, kita ingin belajar bersikap seperti ini. Belajar memiliki sifatnya orang yang soleh, yang kalaupun kita tidak memiliki amalan mereka minimal kita tiru bagaimana mereka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan nikmat semua dan penyandaran diri kepada Allah serta mengakui bahwa diri kita ini banyak kurang dan banyak yang perlu diperbaiki, banyak membutuhkan kasih sayang, rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> kita masuki pembahasan masalah taubat. Bab at-taubat, bab yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Di situ dibawakan keterangan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, qala ulama, para ulama berkata, qala ulama, para ulama berkata, at-taubatu wajibun min kulli dzanbin. Taubat itu wajib dari setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala maka kalau satu perbuatan maksiat yang dilakukan seorang hamba, kalau satu perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba hanya terjadi antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaqu bihaq bihaqi adamiyyin dan tidak berhubungan dengan hak orang lain, falaha salasatu syurutin. Maka ini terbagi menjadi tiga syarat. Terbagi ada tiga syarat yang wajib dipenuhi padanya. Ya ada juga nanti yang menambahkan dua syarat, tapi ini berhubungan dengan semua manusia secara keseluruhan. Yang jelas tiga syarat ini yang menjadi inti daripada uh, syarat diterimanya tobat. Yang pertama, ayyukli'a anil maksiyah, al-ikla melepaskan diri, membersihkan diri dari perbuatan maksiat tersebut membersihkan diri dari perbuatan maksiat dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut perbuatan maksiat tersebut dan memohon ampun kepadanya. Kemudian menjauhi sebab-sebab yang bisa membawa kepada maksiat tersebut. Wathani dan yang kedua, ayandima atau ayandama ala fi'liha merasa menyesal dengan penyesalan yang sebenarnya atas perbuatan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang sungguh-sungguh dan dalam penyesalannya dan siapa yang berdusta naudzubillah min dalik. Jadi an-nadab penyesalan. Kemudian yang ketiga wathalitha itu ayyazima ala ayazima alla ya'uda ilaiha abadan. Bertekad kuat bertekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut selama-lamanya. Tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut selama-lamanya. Kata beliau, fa in fuqida ahadu salatati lam tasihha taubatuhu kalau ada yang hilang dari salah satu dari tiga syarat ini maka tobatnya tidak diterima tobatnya tidak diterima yang ditambahkan oleh para ulama lagi dan tambahan ini sebenarnya sangat perlu sekali yaitu ikhlas dalam bertobat ikhlas dalam bertobat jadi pertimbangan dia bertobat itu bukan untuk menjaga kedudukannya, menjaga citranya, atau takut karena apa yang merasa takut dari celaan manusia atau eh, gangguan manusia misalnya, atau mengharapkan kedudukan pada diri manusia. Juga tambahan yang terakhir adalah tobat dilakukan pada waktunya, yaitu sebelum nyawa sampai di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokannya. Dalam hadis yang lain juga sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha." Taubat itu tidak akan terputus sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. <clears throat> Kenapa saya katakan tadi tambahan ini sangat baik? Ikhlas karena berhubungan dengan zat yang kita bertobat kepadanya. Para ulama menjelaskan bahwasanya taubat yang nasuh itu adalah tobat yang dilakukan dengan mempertimbangkan tiga pihak. Pihak yang kita bertobat kepada yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pihak diri kita sendiri yang berbuat salah. Dan yang terakhir dosa yang ingin kita bertobat darinya. Adapun yang berhubungan dengan pihak yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikhlaskan taubat kita dari segala macam pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Sungguh-sungguh benar-benar ikhlas dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berhubungan dengan dosa yang ingin kita bertobat darinya, yaitu apa yang saya jelaskan tadi, ta'mimudz dzunub, wastighraquha meliput meliputkan dan mencakupkan semua dosa yang besar maupun yang kecil. Karena tobat nasu ini adalah tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang paling sempurna, maka wajar kalau syaratnya juga harus syarat yang tinggi. Jadi meliputkan semua dosa. Meliputkan semua perbuatan dosa yang kecil maupun yang besar yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Kemudian yang berhubungan dengan pihak yang berbuat dosa itu sendiri adalah dengan menghimpun kejujurannya, tekad yang kuat, penyesalannya untuk bersungguh-sungguh dalam apa ini meninggalkan perbuatan maksiat tersebut dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi serta menyesali apa yang pernah yang pernah dilakukannya. Inilah pengertian daripada taubat yang nasuh dan dari sinilah kalau kita lihat ungkapan para ulama sewaktu mendefinisikan dari tobat yang nasuh itu kembali kepada kesimpulan tiga hal ini. Kalau kita kumpulkan semua maka kembali kepada tiga hal ini berhubungan dengan pihak tiga pihak yang terlibat dalam dalam masalah taubat ini. Ada tambahan di sini oleh beliau oleh Syekh uh, An-Nawawi atau Imam An-Nawawi rahimahullah taala Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin syurutuha arba'atun. Adapun jika maksiat tersebut berhubungan dengan haknya manusia, maka syaratnya tambah satu lagi menjadi empat. Hadhihi satu yang tiga tiga syarat ini ditambah dengan wa ayyabro'a min haqqi sahibiha hendaknya dia melepaskan diri atau meminta penghalalan pembebasan dari hak orang yang memiliki hak yang pernah didoliminya. Fa in kanat malan wa nahwahu raddahu ilaihi. Kalau itu berupa harta atau yang semisalnya segera dikembalikan. Wa in kanat hadda qadhafin wa nahwiha makanahu minhu aw talaba afwahu kalau itu berupa hukuman tuduhan menuduh tanpa eh, dalil yang benar tanpa alasan yang benar atau yang semisalnya maka dia hendaknya maka nahuminhu yakni apa ini memudahkan agar orang itu membalas membalas kepadanya jadi mengatakan kepada orang tersebut dengan berterus terang selama tidak menimbulkan madarat yang lebih besar untuk orang itu diminta membalas kepadanya apa yang diinginkannya untuk agar dia bisa memaafkan kesalahan tersebut atau minimal meminta maaf darinya. Wa in ghibatan istahallahu minha Adapun kalau itu berhubungan dengan ghibah, maka hendaknya dia meminta penghalalan darinya. Ini semua juga penting dan kita sudah tahu hadis yang sangat terkenal tentang orang-orang yang dikatakan muflis pada hari kiamat, orang-orang yang bangkrut adalah akibat melakukan kedoliman yang seperti ini yang kemudian tidak diselesaikannya di dunia. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan dalam hadis yang antum ketahui semua, mangkanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu hul yawm Barang siapa yang memiliki kedoliman, pernah melakukan kedoliman terhadap saudaranya, maka hendaknya dia meminta penghalalan, berusaha membebaskan diri saat ini sebelum datang nanti waktunya yang pada waktu itu tidak ada lagi pembayaran dengan uang emas atau uang perak yang ada adalah alat tukar dengan kebaikan dan keburukan manusia naudzubillahi min dzalik. Maka ini termasuk apa ini perkara yang penting bagi kita. Kalau antum tidak ingin rugi di hari kemudian, maka hindarilah hal-hal yang berhubungan dengan kedoliman terhadap manusia. Segeralah meminta maaf kalau masih ada ganjalan kepada siapapun yang pernah kita melakukan kedoliman padanya. Meskipun para ulama menjelaskan dalam hal yang berhubungan dengan mengakui perbuatan gibah misalnya atau pernah mencela orang lain tanpa alasan yang hak menuduh misalnya ini perlu diperinci kalau pengakuan tersebut misalnya menimbulkan kemarahan yang besar bagi dirinya yang dengan itu dia akan mencelakakan kita atau membunuh orang yang mengaku tersebut, maka jelas ini membuat dia tidak boleh melakukan hal tersebut. Ini tidak boleh dia berterus terang karena madaratnya lebih besar. Maka pada hak orang seperti ini disyariatkan untuk melakukan hal yang lain yaitu dengan apa? Memintakan ampun kepada orang tersebut kepada Allah secara sembunyi-sembunyi menyebutkan kebaikan-kebaikannya di majelis yang pernah dia kemudian jika berhubungan dengan hak maka dia bersedekah atas nama orang tersebut atau e, mengembalikannya kepada ahli warisnya atau yang lainnya yang jelas ini jika kondisinya menimbulkan madarat yang lebih besar jika dia mengaku kepada kepada orang tersebut. Nah, inilah yang diterangkan oleh beliau tentang mukaddimah dari pembahasan masalah taubat. Kemudian <clears throat> Iya, kata beliau selanjutnya, wa yajibu ayyatuba min jami'i dzunubi fa in taba min ba'dha sahha taubatuhu inda ahli al-haqqi min dzalika dzanbi wa baqiya alaihi al-baqi. Wajib bagi seorang muslim untuk bertobat dari semua perbuatan dosa yang dilakukannya. Jadi tidak hanya tobat dari sebagian saja, meninggalkan sebagian yang lainnya, atau bertobat saja dari perbuatan dosa-dosa besar dan yang kecil ditinggalkan, wajib untuk bertobat dari semua dosa, maka kalau dia telah, adapun kalau dia telah tobat dari sebagian dosa, maka tetap dikatakan sah tobatnya meskipun dia berdosa karena meninggalkan kewajiban, sahih tobatnya atau diterima tobatnya dari sebagian dosa tersebut menurut pendapat uh, apa ini ahlul hak orang-orang yang mengikuti kebenaran diterima tobatnya dari dosa tersebut. Wabakia alaihil baki kemudian tersisa atau apa ini dosa yang belum dia bertobat darinya wa qad tawaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'ul ummati ala wujubit taubah yang mana telah tawaharat telah e, jelas atau telah sangat banyak ya sangat kuat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma'nya kaum muslimin tentang wajibnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui para ulama juga menukil seperti Imam Nawawi dalam Syarah Riyadhus Shalihin tentang wajibnya at-taubatu alal faur. Wajib bertobat dengan segera jadi wajibnya taubat itu bukan wajib yang dilapangkan waktunya sampai orang berkata kapan saja dia ingin bertobat maka dia bertobat. Ini keliru. Jadi wajib untuk bertobat segera, sesegera mungkin setelah melakukan perbuatan dosa tersebut. Ini an yang menukil dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wattafaqu ala anna taubata min jami'il ma'asi wajibatun wa innaha wa annaha wajibatun alal fauri wa la yajuzu ta'khiruha sawa'un kanatil ma'siyatu saghiratan aw kabira kata beliau para ulama bersepakat bahwasanya bersepakat tentang wajibnya bertobat dari semua perbuatan maksiat dan bahwasanya kewajiban ini ada, adalah kewajiban yang harus disegerakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Baik maksiat tersebut adalah dosa kecil ataupun dosa besar. Ini kata beliau. Jadi wajib untuk dilakukan dengan segera. Oleh karena itu, Syekh Rahman As-Sa'di sewaktu mengisyaratkan dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman, makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamat taubatu Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin Thumma yatubuna min min qaribit faulaika yatubu Allahu alaihim. Hanyalah taubat yang diterima di sisi Allah adalah bagi orang-orang yang yakmaluna su melakukan perbuatan buruk dengan kebodohan. thumma yatubuna min qaribin kemudian dia bertobat dalam waktu yang dekat. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah berikan taubat atau terima taubatnya mereka. Perhatikan di sini, Allah menyebutkan syarat diterimanya tobat adalah yatubuna min qaribin taubat dengan dalam waktu yang dekat dengan segera. Kebanyakan para <clears throat> ahli tafsir mengartikan ayat ini kata-kata min qaribin itu adalah selama mereka masih hidup sebelum sebelum meninggal dunia. Selama mereka masih masih hidup dan sebelum meninggal dunia. Tapi ada juga sebagian ulama yang menafsirkan dan ini juga dibenarkan oleh beliau, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Bertobat dengan min qaribin artinya sesuai dengan makna lafadznya, yaitu bertobat dengan segera, tidak menunda-nunda perbuatan tobat. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan bahwa sikap menunda-nunda perbuatan tobat adalah dosa di atas dosa yang membuat dia wajib untuk bertobat dua kali. Bertobat karena dosanya yang lama, kemudian bertobat karena dosa barunya yaitu menunda-nunda perbuatan tobatnya. Ada keterangan yang sangat menarik tentang masalah ini dari Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin tentang akibat dari orang-orang yang menunda perbuatan tobatnya. Kata beliau, semoga Allah merahmatinya, Famata akharaha asa bitta'khir ta'khir. Fa idza taba min adz-dzanbi baqiya 'alaihi taubatun ukhra. Wa hiya taubatuhu min ta'khirit taubah. Beliau mengatakan famata akharaha jika seseorang itu menunda mengulur-ulur waktu untuk bertobat maka berarti dia telah berbuat maksiat dengan perbuatannya mengulur-ulur waktu Antum sudah tahu bahwasanya takhir dan taswif ini termasuk di antara tentara iblis yang paling kuat dalam menjerumuskan manusia. Karena dengan ini banyak orang yang terhalangi dari kebaikan dengan mengatakan nanti, nanti, dan nanti. Maka ini merupakan perbuatan dosa karena menunda taubatnya. Maka kalau dia telah bertobat dari perbuatan dosanya itu, dia harus melakukan tersisa pada dirinya satu kewajiban bertobat lagi, yaitu bertobat dari perbuatannya menunda taubatnya. Kata beliau, wa qalla an tahtur hadhihi bi balit ta'ib bal indahu annahu idza taba min adz-dzanbi lam yabqa alaihi shay'un akhar wa qad baqiya alaiha taubat alaihi taubatu min ta'khiri taubah perkara ini sangat sedikit yang terlintas di benaknya orang yang bertobat banyak orang-orang yang kurang menyadari hal ini baik secara ucapan langsung maupun dari keadaan dirinya. Ketika diajak untuk kebaikan dia mengatakan nanti. Kalaupun tidak terlafatkan maka dari sikapnya kelihatan. Nanti saya akan berubah, nanti saya akan berubah. Bagaimana kalau sudah berkali-kali apa ini terjadi takhir tersebut? Maka semakin banyak dosanya yang harus dia bertobat dari dari perbuatan tersebut. Bal indahu bahkan dia menyangka kalau dia telah bertobat dari perbuatan dosa, maka itu cukup dan tidak ada yang tersisa lagi. Padahal masih tersisa baginya bertobat dari sikapnya menunda-nunda tobatnya. Kata beliau selanjutnya, wala yunji min hadza illa taubatun amatun mimma ya'lamu min dunubihi wa mimma la ya'lam. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari hal ini kecuali dengan melakukan taubat yang umum yang mencakup semua dosa dari yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Fa inna ma la ya'lamuhul 'abdu min dunubihi aktsaru mimma ya'lamuhu karena perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diketahui oleh hamba yang tidak disadarinya itu lebih banyak daripada yang diketahui dan disadarinya. Oleh karena itu yang ikhwatufillah ini penting sekali. Menetapi lafat-lafat istighfar yang mencakupkan seluruh dosa ini merupakan cara terbaik untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Termasuk tadi dosa kita karena menunda perbuatan perbuatan tobat tersebut. Maka ini ya ikhwatufillah jelas ini nanti kembalinya kepada masalah apa? kembali kepada masalah ketakwaan dalam diri manusia. Orang yang menunda perbuatan tobat, yang mengakhirkan perbuatan tobat, itu jelas disebabkan karena dia kemungkinan besar meremehkan perbuatan dosa yang dilakukannya. Dia akan apa ini merasa tidak akan diazab oleh Allah, dosa ini tidak akan berpengaruh bagi dirinya Naudzubillahimin dalik. padahal sudah kita ketahui satu perbuatan dosa bisa menjadi sebab binasanya seorang manusia naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu sikap-sikap seperti ini, sikap meremehkan, menunda-nunda, kemudian mengulang-ulangi, ini adalah sikap yang timbul dari tidak adanya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia. Makanya orang yang memiliki rasa takwa kepada Allah, pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah, mesti dia ingin bersegera melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghalangi dirinya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, maka itu sebabnya atau timbulnya adalah dari takwal qulub, takwa yang terdapat dalam dalam hati manusia. Maka orang yang memiliki hal ini makanya ini pentingnya orang yang melakukan tazkiyatun nufus orang yang memiliki takwa dalam hatinya maka perbuatan dosa apapun yang dilakukannya itu akan menjadi mudah bagi Allah untuk mengampuninya antum tahu semua sebagian dari para ulama ada yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala <clears throat> tentang uh, pujiannya alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi ithmi wal fawahisha illa lamam orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji kecuali al-lamam. Jumhur ulama menafsirkan al-lamam di sini adalah dosa-dosa kecil. Karena manusia sulit untuk menghindarinya. Tapi ada juga yang menafsirkan orang yang dipuji dalam ayat ini juga termasuk orang yang dia itu melakukan perbuatan dosa besar sekali saja, tapi dia langsung bertobat. Karena apa? Karena ketakutan dalam dirinya. Oleh karena itu, jadi ya dosa itu sangat dipengaruhi dengan sikapnya manusia ketika melakukannya. Bahkan para ulama menyebutkan ada beberapa sebab yang menjadikan dosa kecil itu nanti semakin besar <clears throat> Bahkan bisa jadi melebihi dosa-dosa besar yang lainnya dengan sebab sikap manusia dalam melakukannya. <clears throat> sikap manusia dalam menghadapinya. Di antaranya apa? Yaitu al-israr. Terus-menerus dalam melakukannya. <clears throat> Selalu mengulang-ulangi perbuatan dosa tersebut. Ini meskipun kecil dosanya bisa menjadi besar. Antum tahu semua ucapan yang terkenal dari salah seorang ulama salaf Las la kabirata al istighfar wala sagirata ma ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika segera seseorang itu meminta ampun kepada Allah dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. <clears throat> Makanya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an orang yang bertakwa itu juga melakukan dosa karena mereka tidak maksum, tidak terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Tapi karena mereka memiliki ketakutan kepada Allah dalam hatinya, mereka segera bertobat dan tidak terus melakukan perbuatan dosa tersebut. Inilah yang membedakan mereka dengan orang-orang yang tidak memiliki takwa dalam hatinya. Allah berfirman, "Walladzina" tentang orang-orang yang bertakwa. "Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum wa hum ya'lamun. Yang mereka itu adalah orang-orang yang ketika dia berbuat <clears throat> perbuatan yang keji atau mendolimi diri mereka sendiri. Jadi orang yang berbuat takwa kadang-kadang berbuat dosa besar juga. Atau mendolimi diri mereka sendiri berbuat dosa kecil. Mereka segera mengingat Allah. <clears throat> segera mengingat Allah karena mereka dekat kepada Allah maka segala sesuatu yang dikhawatirkan merusak hubungannya dengan Allah sangat mereka risaukan. Segera mereka mengingat Allah dan meminta ampun dengan sungguh-sungguh atas perbuatan dosa mereka. Dan mereka itu <clears throat> mengetahui tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah walam yusiru dan mereka tidak ber, apa ini terus menerus dalam melakukan perbuatan dosa itu dalam keadaan mereka mengetahuinya <clears throat> Inilah bedanya orang yang bertakwa sama orang yang tidak bertakwa. <clears throat> Inilah sebabnya yang menjadikan dosa yang mereka lakukan menjadi kecil nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Para ulama memperumpamakan seperti Ibnu Qayyim mengumpamakan dengan <clears throat> dua orang manusia yang dekat hubungannya. Kalau salah seorang dari mereka melakukan kesalahan yang besarnya bagaimanapun, maka kedekatan hubungan ini akan memudahkan sahabatnya itu memaafkan kesalahannya. Ini dalam hak manusia yang terbatas pemaafan mereka apalagi pada hak Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna sifat pemaaf dan pengampunannya. Walillahil matsalul a'la dan Allah memiliki permisalan yang paling yang paling tinggi. <clears throat> Maka jelas orang yang memiliki sifat demikian dia segera bertobat, dia segera menyesali perbuatannya, dia tidak mengulanginya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan pengampunan dosanya. Sebab yang kedua yang menjadikan dosa kecil itu besar, menjadi dosa besar di hadapan Allah adalah mirip dengan yang pertama tadi, istisgharudz dzunub. Memandang enteng, memandang remeh dosa. Ini juga timbul dari tidak adanya ketakutan dan ketakwaan kepada Allah dalam hati. Kata salah seorang ulama salaf, la tanzuru ila sigaril ma'siyati ila sigaril ma'asi walakin inzur ila kibari man Janganlah kamu melihat kepada kecilnya perbuatan maksiat, tapi lihatlah kepada agungnya zat yang kamu bermaksiat kepadanya. Jadi <clears throat> perbuatan dosa semakin dirasa kecil nilainya dalam diri seorang hamba, maka dia semakin besar keburukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerusakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin besar hamba itu memandangnya dan semakin takut dia akan akibat dosa tersebut, maka semakin kecil dan semakin mudah juga bagi Allah Subhanahu wa taala untuk untuk mengampuninya. Kita tahu semua hadis yang terkenal dalam Sahih Bukhari, asarnya Ibnu Mas'ud yang dibawakan dalam Sahih Imam Bukhari. Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabali yakhafu an yaqa'a alaihi. Orang yang beriman itu melihat dosanya seperti orang yang duduk di bawah gunung yang besar yang dia khawatir dosanya itu menimpa dia. Subhanallah dia ini beriman dan rajin beramal soleh tapi dipandangnya dosanya sangat besar dan dia sangat khawatir akan membinasakannya. Sementara innal fajira atau orang munafik <clears throat> innal munafiqa wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabi yamurru bi anfihi. Orang yang fajir, orang yang tidak punya ketakutan kepada Allah, dia memandang dosanya seperti lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian ditepis dengan dengan remeh dianggap remeh dan dianggap enteng perbuatan dosanya. Maka ini jelas semakin menjadikan besar keburukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, sama-sama berbuat dosa karena sama-sama manusia. Tidak ada yang terjaga dari perbuatan dosa, tapi sikapnya berbeda. Sikapnya berbeda dan inilah di antara inti mengapa orang-orang yang takwa itu mudah bagi mereka untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dengan sikap-sikap mereka dan inilah sebabnya mengapa orang-orang yang generasi yang utama sebelum kita sangat takut dengan perbuatan dosa padahal mereka sempurna imannya dan rajin dalam melaksanakan amalan soleh dibandingkan dengan orang yang datang setelah mereka yang ibadahnya sudah sedikit banyak dosanya tapi terlalu pede dengan kemampuan yang ada dalam diri mereka. Ucapannya Ibnu Mas'ud dalam hadis saya yang lainnya innakum di hadapan para tabi'in innakum lata'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasyari wa in kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat kalian saat ini melakukan amalan-amalan perbuatan-perbuatan buruk <clears throat> yang kalian anggap lebih remeh, lebih tipis daripada rambut Padahal kami dulunya menganggapnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Jadi satu dosa itu disikapi oleh orang oleh manusia tergantung dari ketakwaan dalam hatinya. Sahabat menyikapi satu dosa beda dengan tabiin dalam menyikapinya. Inilah yang menjadikan keutamaannya para sahabat melebihi orang-orang yang datang setelahnya. Antum tahu semua terkenal juga dalam Sahih Bukhari. Ucapannya tabi'in yang terkenal Ibnu Abi Mulaikah yang mengatakan adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing mereka mengkhawatirkan diri-diri mereka tertimpa kemunafikan Subhanallah orang-orang saat ini mungkin tidak pernah berpikir Jangankan kemunafikan Dosa besar saja mungkin dianggap dia tidak pernah melakukannya Perbuatan bid'ah dianggap dia sudah lepas dari kemungkinan terjerumus kepadanya. Apalagi kemunafikan. Ini 30 orang sahabat dan diterangkan oleh Imam Ibnu Ibn Hajar 30 orang sahabat yang pernah dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaika dalam biografinya di antaranya adalah sahabat-sahabat yang terkenal seperti Aisyah dan beberapa sahabat yang lainnya juga yang pernah dijumpainya tapi tidak pernah dia meriwayatkan hadis dari mereka seperti Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat besar yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kesepakatan para sahabat, ketakutan mereka sama terhadap perbuatan nifak, perbuatan syirik, padahal kita ketahui para sahabat itu sangat jauh dari perbuatan kufur dan perbuatan munafik, bahkan tanda-tanda orang yang berlepas diri dari kemunafikan adalah mencintai mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ketakutan yang menjadikan dosa yang mereka lakukan sangat mudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi kecil nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha maha luas rahmatnya. Kemudian <clears throat> termasuk juga sebab yang menjadikan dosa itu kecil menjadi besar nilainya yaitu asurur bisagair watabajuju biha wa'tidaru tamakkuni min dzalika ni'mah wal ghaflatu an kauniha sabab syaqawa merasa gembira dan senang ketika melakukannya dan menganggap bisa melakukannya sebagai nikmat serta lalai dari kenyataan bahwa dosa itu merupakan sebab kebinasaan, kebinasaan dan kecelakaan. Ini juga sering terjadi. Orang-orang yang naudzubillah min dalik ketika mengingat masa lalunya kemudian dia merasa senang, merasa gembira, tidak malu untuk menceritakannya, bahkan dianggap ini sebagai satu kesempatan yang bisa didapatkannya. Ini semua adalah sebab yang menjadikan dosa itu semakin besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam masalah ini antum ketahui mujahar ya yakni terang-terangan menceritakan perbuatan dosa tanpa ada tujuan yang syar'i, tanpa ada tujuan yang dibenarkan dalam agama atau menyebarkan perbuatan dosa tanpa ada tujuan di tengah-tengah kaum muslimin sehingga menarik menyemangati orang untuk melakukannya dan e, beberapa bentuk-bentuk yang lainnya yang merupakan e, apa ini yang termasuk dari sikap merasa gembira dan senang terhadap tersebarnya perbuatan perbuatan dosa tersebut. Nah inilah jadi e, <clears throat> di antara sebab-sebab yang diterangkan oleh para ulama hal-hal yang bisa menjadikan perbuatan dosa kecil itu menjadi menjadi dosa besar. Ya. <clears throat> Jadi kita istirahat sebentar sampai setengah sebelas jauh. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sallallahu yaumil qiyamah alamin.